Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid eh, Al-Asibakun Raja rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca lebih lanjut hadis-hadis yang ada di Sama'il Nabi karya Al-Imam at tirmidhi rahimallahu taala. Maka berkenaan dengan hadis-hadis yang telah lewat <clears throat> eh, saya ingin bacakan fawaid tambahan dari kitab Mawahib Muhammadiyah. Dari bab yang ke-28 27 bab tentang eh, wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Eh, hadis yang pertama Man kita baca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama umirtu bil wudu'i idza kuntum ila salati." Hanyalah aku diperintahkan untuk berwudu ketika aku berdiri untuk mengerjakan salat. Maka berkenaan dengan hadis ini ya, Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan bahasanya hadis ini jadikan dalil bahasanya dulunya wajib berwudu setiap kali mau sholat fardu. Baik e, ketika itu dalam kondisi masih toharah ataupun sudah berhadas. Maka ini hukum di awal Islam sebagaimana redaksi ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati farsilu farsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman jika kalian mau salat tanpa Allah rinci hadas ataukah tidak, maka adalah kalian berwudu. Di sini juga dikatakan aku diperintahkan untuk berwudu setiap kali mau mengerjakan sholat. Maka di sini menunjukkan bahasanya pada awalnya wajib berwudu setiap kali mau mengerjakan sholat, yaitu sholat fardu, baik dalam kondisi hadas ataupun tidak. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi tinggalkan hal ini saat e, penaklukan kota Mekah. Karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat lima waktu dengan satu wudhu. Sampai-sampai Umar mengatakan, Ra'aitu fa'alta faal syai'an ma fa'altahu. Wahai Rasul, aku melihat engkau mengerjakan sesuatu yang belum pernah engkau kerjakan. Maka Nabi pun mengatakan, Amdan sona'tuhu ya Umar. Memang sengaja aku lakukan hal tersebut, wahai Umar. Kemudian hadis yang eh, ya, hadis yang ke yang selanjutnya hadis yang ke 186 ya. maka tentang al-ghaid al-ghaid makna asalnya adalah umkul ardi bagian tanah yang eh, menjorok dalam Nah ini adalah kata ra'id e, itu kemudian didajikan sebagai kata kiasan dalam pengertian al-mahal alladhi tuqda fihi al-hajah, tempat untuk buang hajat. Karena kebiasaan orang Arab di masa silam buang hajat di al-mutmain ay al-munkhafid min al-ardi, tanah yang e, cenderung cekung landai cenderung cekung tujuannya liyakuna astar supaya lebih menutup. Kemudian eh, yang keluar ya, kotoran yang keluar juga disebut raib. Maka ini menamai sesuatu lil mujawarah karena bertetangga dengan sesuatu. Ya, karena kotoran tersebut bertetangga dengan tempat yang cekung tadi, maka dia disebut dengan nama tersebut. Kemudian hadis yang ke-187 Barakatu ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Keberkahan makanan adalah berwudu sebelumnya. Dan yang dimaksud dengan berwudu di sini adalah ghuslul yadain, ya, membasuh dan membersihkan dua tangan. Ya. Waqalu ba'di syafi'iyah arada al-wudu'a asyara'i. Sebagian syafi'iyah memaknai wudu dalam hadis ini adalah wudu syar'i. Namun ini adalah pendapat yang tertolak. Yadfa'uhu tasrihuhum bi anal wudu asyari laisa bi sunnatin indal akli. Maka ini tertolak dikarenakan wudhu syar'i tidaklah satu hal yang dianjurkan ketika makan menurut syafi'iyah. Kemudian hadis selanjutnya hadis Itu hadis ke-188 dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari Demikian terkenalnya dengan sebutan Abu Ayyub Al-Ansari, tepatnya dia adalah Al-Khadraji. Nama aslinya adalah Khalid. Dia terkenal dengan sebutan Abu Ayyub. Nama aslinya adalah Khalid ibn Yazid. Dan <clears throat> sahabat Abu Ayyub Khalid ibn Yazid ini adalah bagian dari pasukannya Ali dalam setiap semua peperangan yang melibatkan Ali. Dia meninggal di dunia di eh, Konstantinopel dalam keadaan ya, merobiton dalam keadaan ribat, dalam usia atau pada tahun 51 Hijriah. Dan itu beliau meninggalnya saat pasukan tersebut dipimpin oleh Yazid ibn Muawiyah. Ya, ketika ayahnya itu Muawiyah mengizinkan Yazid untuk memimpin penyerangan Konstantinopel. Maka Abu Ayub e, berangkat bersamanya dan beliau sakit saat itu. Falamma ya, ya, Falamma takula alihil marat ketika sakit beliau tambah berat beliau berkata kepada kawan-kawannya yaitu sesama pasukan Idza ana mittu fahmiluni. Ya, jika aku meninggal dunia maka tolong bawa aku bersama kalian. Ya, dan jika kalian telah berjumpa dengan musuh, safaftum al-adwa, kalian telah berhadapan-hadapan dengan musuh, maka makam kalah aku di bawah telapak-telapak kaki kalian. Maka mereka pun melakukannya <clears throat> dan memakamkan jenazah beliau di dekat benteng Konstantinopel. Eh, di sini disampaikan <clears throat> hadisnya hadis yang ke-188 ya, karena ada kejadian unik ketika itu di awal makanan, di awal makan, maka makanan itu terasa demikian besar barokahnya. Namun terasa demikian sedikit barokahnya di akhir eh, akhir makan. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifahada? Bagaimanakah kok terjadi semacam ini?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna dakarna ismallahi hina akalna. Kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita makan. Maka di sini di Mawahib Muhammadiyah disampaikan dalam kalimat ini inna zakarna ismallahi hina akalnya terdapat isyarat. Bahasanya anjuran untuk e, menyebut nama Allah itu sudah terucuk, itu sudah tercukup terwujud dengan semata-mata mengucapkan bismillah. Nah, menyebut nama Allah. Berarti bismillah sudah mencukupi. Wa amma ar-Rahman ar-Rahim. Sedangkan lengkap bismillahnya sampai ar-Rahman dan ar-Rahim. Faya akmal. Maka itulah yang ideal. Yang lebih sempurna. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali. Demikian juga An-Nawawi. Demikian juga dikatakan oleh Ibnu Saimin di Sarah Riyadus Salihin. Bahasanya Bismillah itu sudah cukup, namun lebih afdal kalau sampai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan bismillah ketika mau makan satu hal yang dianjurkan sampai-sampai juga untuk orang yang dalam kondisi junub, wanita haid, demikian juga wanita nifas dengan syarat mereka tidak bermaksud dengan mengucapkan bismillah itu membaca ayat Al-Quran. Kemudian perkenaan eh, dengan masalah bismillah ketika mengkonsumsi sesuatu, Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i mengatakan wala tundabu fi makruhin wala haramin. Yeah. Tidaklah dianjurkan menyebut nama Allah ketika melakukan satu hal yang makruh ya, atau melakukan satu hal yang haram. Ya, maka misalnya ada seorang yang beranggapan merokok itu makruh, ya, kemudian merokok Bismillah ya, terlebih dahulu, maka itu tidak dianjurkan. Ya. Bal lau sama ala khamrin kafara. Bahkan seandainya orang itu menyebut nama Allah ketika mau mabuk, mau minum khamar, maka dia kafir. Ya, murtad, ya, batal Islamnya gara-gara uh, mau negak khamar, bismillah dulu. Hmm. Ya. Demikian juga dikatakan oleh Fukuha termasuk kekafiran adalah orang mau berzina dan bismillah terlebih dahulu. Itu kufrun. Zinanya maksiat. Tapi kalau dia bismillah sebelum berzina, kufur. Kenapa? Karena itu istihza bidin. Ini statusnya melecehkan agama. Ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimallahu taala beliau mengatakan, "Bal sama ala khamrin kafara." Ya, seandainya orang itu menyebut nama Allah ketika mau menegak khamar, maka itu kekafiran. Kemudian akala ma'u syaitan. <clears throat> Kemudian duduklah orang yang mau makan dan dia tidak menyebut nama Allah, maka setan makan bersamanya. Wa aklu syaitan mahmulun ala hakikotihi. Dan setan makan itu maknanya adalah hakiki. Ingda jumuril ulama, demikian pendapat mayoritas para ulama setan makan itu ya betul-betul makan. Demikian pendapat jumhur ulama salafan wa khalafan. Dari masa salaf dan khalaf. Liimkanihi syar'an wal aqlan karena setan itu makan ya, makanan manusia satu hal yang mungkin menurut syariat dan menurut akal sehat. Kemudian berkenaan dengan bismillah mau makan perlu diketahui ada pendapat Al-Imam Musyafi'i rahimallahu taala. Yeah. Asy-Syafi'i qal Imam Syafi'i punya pendapat lau sama fi jama'atin yakuluna lakafa dalika. Wa anil kulli. Seandainya orang itu makan barang-barang kemudian satu salah satu menyebut nama Allah bismillah maka gugur perintah bismillah untuk yang lain. Itu pendapat Al-Imam Musyafi'i dan pendapat Al-Imam Musyafi'i ini ya, kurang sinkron kalau dibawa dihadapkan kepada hadis ini. Karena hadis ini menceritakan tentang di awal makan e, makanan itu demikian barokah, di akhir makan ya, barokahnya demikian habis. Maka Nabi mengatakan inna zakarna ismallahi na akalna. ya, Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita makan, kemudian duduklah orang yang makan dan nyusul ada orang nyusul dan ikut duduk ikut makan dan tidak menyebut nama Allah. Maka setan makan bersamanya. Ya, padahal ya di awal makan itu sudah menyebut nama Allah. Dan kata Alimah Musyafi kalau orang makan berjamaah atau menyebut nama Allah sudah cukup. Ya. Kalau masing-masing menyebut nama Allah lebih afdal. Tapi kalau satu saja yang menyebut nama Allah itu sudah mencukupi. Bagaimana dengan hadis ini yang menunjukkan tidak sinkron ya, dengan perkataan Imam Syafi'i maka di sini dijamak antara perkataan Syafi'i dan hadis ini dengan mengatakan fal aula ayuqal. Maka yang terbaik kita katakan kalau musyafi'i mahmulun ala anu maksusun bima idza jama'atun bil aqlimaan. Perkataan ini memusyafi itu untuk berlaku untuk rombongan orang yang makan bareng. Dia duduk bareng, kemudian makan bareng. Nah, satu sudah mencukupi. Wasama wahidun minhum, fahina idin tasmiyatu hadal wahid, tujizi'u anil baqin minal hadirin. Maka kalau itu pas duduknya bareng, lima orang duduk bareng, makan satu menyebut nama Allah, ya, maka ini sudah mencukupi dari yang lain. Namun, ya, bismillah ini la an saksin lam yakun hadiran ma'ahu waktu tasmiyah. Namun bismillah ini tidak mencukupi untuk orang yang belum hadir bersama mereka saat ya, salah satu mereka menyebut nama Allah. Namun bismillah ini tidak mencakup dan tidak berlaku untuk orang yang datang nyusul. Itu hanya berlaku untuk yang duduknya bareng. Duduk bareng salah satu menyebut nama Allah, yang lain gugur menurut alimah musyafi. Namun ini tidak berlaku dengan kalau ada orang yang datang nyusul. Maka orang yang datang nyusul ini harus atau semestinya membaca bismillah sendiri. Kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke-189 di sini dari Ummul Kulsum dari Aisyah. Umul Kulsum di sini adalah Umul Kulsum binti Muhammad ibn Abi Bakrin. Ya, maka dia keponakannya Aisyah. Umul Kulsum adalah Umul Kulsum keponakan Aisyah anaknya Muhammad bin Abu Bakar. Beliau sahabiyah hajarat uh, sanata sab'in berhijrah tahun 7 Hijriah atau hajarat berhijrah tahun 7 Hijriah tazawwaja Zaid summa Zubair semua Abdurrahman ibn Auf. Dinikahi oleh Zaid, kemudian Az-Zubair ibn Al-Awam, kemudian yang terakhir suaminya adalah Abdurrahman bin Auf. Waya urtu Utsman di ummihi. Dan dia adalah saudara perempuannya Utsman dari jalur ibunya. Dari Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah satu kalian makan kemudian lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada makanannya, yaitu makanan yang dia makan. Kemudian dia ingat uh, ingat di tengah-tengah makan. Ingat dan sadar kalau dia uh, tidak membaca bismillah di awal makan fal yakul maka adalah dia mengucapkan yaitu bismillahi awalahu akhirahu. Dan perintah di sini, di sini katakan nadban adalah perintah anjuran. Dan demikian pada pejumhur ulama tentang hukum bismillah di awal makan hukumnya adalah mendub. <clears throat> hukumnya dianjurkan. Awalahu akhirahu di sini bifatillam wa ra. Awalahu wa akhirahu. Ala annahuma mansubani ala dhafiyah. Ya, jadi bacanya awalahu akhirahu dengan status mansub karena zaraf. Itu zaraf zaman. Ya, kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke 190 dari Umar ibn Abi Salamah. Uh, Umar ibn Abi Salamah. Abu Salamah itu nama aslinya Abdullah. Ya. Nama aslinya adalah Abdullah. Jadi Umar bin Abdullah bin, Ab, bin Abdul Asad. Kunyahnya Umar ini Abu Hafsin. Wakana Robi Barul Mustafa dan beliau adalah e, anak tirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini adalah anaknya Ummu Salamah. Uli bil Habasyah, Umar ini lahirnya di Ethiopia. Hina laha abuhu ya, ketika bapak dan ibunya hijrah ke Habasyah dan meninggal di Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, menyampaikan, ya bunaya wahai anakku, <clears throat> bisikohi tasghir, bacanya tasghir, ya bunaya. Ya, dan tasghir di sini maknanya safakotan sebagai bentuk e, kasih sayang. Karena tasghir dalam nahwu terkadang maknanya adalah ejaan. Ya, terkadang untuk ngecek, untuk merendahkan, maka di tasghir. Ya, namanya aslinya tidak bentuk tasrir, namun ditasrir untuk mengejek. Namun di antara bentuk faedah tasrir adalah ya, syafaqah untuk menunjukkan kasih sayang. Dan ini faedah tasrir di sini. Sebelah nama Allah di sini disampaikan di Mawab al-Muhammadiyah al-amru fihi nadab Perintah di sini adalah anjuran dan demikian mazhab jumhur. Demikian pendapat jumhur ulama. Dan dianjurkan orang yang mengucapkan bismillah untuk menjaharkan bismillahnya. Dan dia perdengarkan kepada yang lain. Fayuk tadabihi dalam rangka mengingatkan orang lain untuk mengucapkan bismillah. Sehingga ya, orang lain pun mengikuti mengikutinya dalam mengucapkan bismillah. Berkenaan dengan masalah tasmi atau bismillah mau makan, ada pendapat yang unik yang disampaikan oleh Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, Yakulu ma'aluk matil ula bismillah. Wa lukmatu Bismillahi bismillahirrahmanirrahim. Eh, wa ma'asalisah bismillahirrahmanirrahim. Maka Abu Hamid Al-Ghazali punya pendapat unik. <clears throat> Eh, beliau mengatakan rahimallahu taala ya, di suapan pertama ya, sendokan pertama misalnya bismillah saja. Nanti sendokan yang kedua sampai tambah ar-Rahman, bismillahirrahman. Nanti sendokan yang ketiga nah, utuh bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau juga fa in sama aku lukmatin fa wa ahsanu. Seandainya bismillahnya setiap mau makan itu lebih bagus. Setiap suapan bismillah. Hatta la yusriluhu asyarahu an dzikrillahi ta'ala supaya rakusnya dia untuk makan tidak melalaikan dia untuk menyebut nama Allah. Ini pendapat beliau. Ya, namun zahir sunnah, e, zahir hadis yang ada tidak menunjukkan demikian. Uh, al-abadi asyafi'i ada salah satu lama syafi'iyah al-abadi namanya mengatakan menganjurkan untuk Bismillahirrahmanirrahim ya, ya, Itu dianjurkan untuk dipakai ketika mau makan. Jangan-jangan ada apa-apa. Nah, maka sudah meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, wakul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Ini kalau pendapat jumhur ulama makan dengan tangan kanan hukumnya juga anjuran. Maka di sini dikatakan wakul biyaminik ai nadban. Hukumnya dianjurkan. Wakila ujuban. Ada pendapat yang lain mengatakan hukumnya wajib. Dan pendapat wajib ini intasaralahu subeki dibela oleh salah satu ulama syafi'iyah as wa alahi nasu syafi'i fi risalah. Dan itu adalah nas perkataan al syafi'i di kitabnya ar-risalah dan sejumlah tempat di kitab al-um. Dan di antara yang mendukung uh, wajib makan dengan tangan kanan adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Wajidul beliau mengatakan di Fathul Bari, Wajidul alal wujubi wurudul wa'id fil akli bishimal. Di antara dalil yang mendukung pendapat wajib adalah adanya ancaman bagi orang yang makan dengan menggunakan tangan kiri. Yaitu hadis riwayat Muslim, Nabi melihat ada orang yang makan dengan tangan kiri dan Nabi perintahkan untuk makan dengan tangan kanan dan dia tidak mau, kemudian Nabi doakan agar dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Kemudian eh, di antara fawaid hadis ini dianjurkan saat makan memberikan pengajaran kepada orang-orang yang tidak menunaikan adab makan. Ya, maka Umar bin Abi Salamah ya, tidak uh, tidak mempraktekkan adab-adab makan, maka sambil makan Nabi mengingatkannya. Ya, tangan kanan dalam bahasa Arab disebut yamin dan yamin ini mustaqatun minal yumni. Yamin itu diambil dari kata-kata al-yum, al-yum uh, yumnun. Yumnun artinya barokatun. Yang artinya adalah barokah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan penduduk surga dengan menyebut mereka dengan sebutan ashabul yamin. Ya, maka eh, ya, kaidah syariat bahasanya tangan kanan itu dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan yang mulia. Wa ini ihtija fi syai'in minha dan jika ada aktivitas yang mulia itu memerlukan ilal isti'anah bisimal ya, bantuan tangan kiri yakunu bi hukmi tabaiyah. Maka hendaknya statusnya adalah tambahan. Ya, tidak menjadi pokok. Jadi ketika orang merasa perlu e, memegang makanan pakai memegang gelas atau yang lain, dia perlu bantuan tangan kiri, maka boleh, namun statusnya tabaiyah, tambahan, bukan pokok. Yang pokok harus tangan, e, yang pokok semestinya tangan kanan. Ini. Artinya ya yang ciri yang ciri kalau itu adalah sekedar tambahan ya, ya kalau tangan kirinya dilepas maka masih terpegang ya, kalau kemudian eh, kalau tangan kirinya dilepas itu makanan itu jatuh atau gelas itu jatuh maka berarti itu pokok dan ini berarti satu hal yang tidak tepat Kemudian uh, tentang makan dengan makanan yang di ya, makanan yang ada di dekat. Di sini disampaikan kalamu ashabina perkataan syafi'iyah anal akla mimma yali al akil sunnatun wa ingkana wahdahu. Ya, bahasanya memakan makanan yang di dekat oleh orang yang makan itu satu hal yang dianjurkan meskipun makan piring sendirian. Hmm. Makan satu piring sendirian untuk dia, dia makannya pakai piring sendirian, ya, maka Syafi'iyah mengatakan eh, dianjurkan juga makan dari yang di dekat, ya, ngambil yang sebelah sini dan tidak yang di sebelah sana. Ya demikian kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Tarda'una alhamdulillahi rabbil alamin.